Jabur 117 dari ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa. Sanjunglah dia, hai kamu semua umat manusia. Karena kasihnya melimpah kepada kita dan kesetiaan Tuhan kekal selama-lamanya. Pujilah Tuhan.